Salat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, pengikut setianya dan insyaallah termasuk kita yang hadir pada hari ini. Juga saudara-saudara kami yang ada di studio, apa kabar? Sehat afiat. Senang ya hadir di Majlis ta'lim di Mimbar Nurul Salam ini. Senang kan? Alhamdulillah Kita berbahagia sekali Di pagi hari ini kita akan mendapat ilmu lagi Yaitu mengenai sabar dan sholat sebagai penolong Siapa lagi guru kita kalau bukan Kiai Haji Muhammad Tajuddin Hasan Apa kabar Kiai? Baik, Alhamdulillah Sehat-sehat saja Pak ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Kemarin perasaan ketemu ya di itu ya Iya, iya pakai ya, ketemu. Di mana-mana ya, ketemu. Iya, ya kan? iya. Sekarang di televisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Semua pemirsa-pemirsa yang kangen sama Pak iya, Kiai, ya, insya Allah, insya Allah terobati di pagi hari. Amin, amin, amin. Ya, namun demikian pemirsa dan kita yang hadir pada hari ini bersabar dulu kita dengarkan, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa masih berada dalam mimbar Nurul Salam. Sungguh sangat bahagia kita bertemu kembali di acara yang sangat hikmat di pagi hari ini. Apalagi judulnya adalah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah ini Pak Kiai, sabar dan sholat sebagai penolong. Sholat biasa kita kerjakan. Sabar, sabar ada orang bilang iya. bukan namanya sabar, bukan. Nah, iya, iya gitu. tapi sabar mulu, sabar ada batasnya. Iya, gitu. gimana? Ya, terima kasih. Salam hmm. dan sobar, ya. sabar dan sobar sebagai penolong. Penolong ya. apa nih? Baik, baik Pak Kirfan. Kita sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun berada Bapak Ibu sekalian, studio yang berbahagia dan ustaz kita, sahabat kita Bapak Kiai Rifai. Apa kabar Pak Kiai? Ahmad Rifai. Sehat, alhamdulillah. Ibu datang dari jauh-jauh nih Bu ya. Datang dari Bandung. Uh, rumah orang Bandung damang Sedena. Bintaro. Terus dari Bintaro. Gimana Bintaro sehat saja? Hmm, hmm. Jawa? Pripon. <laughs> Sehat ya. Ada yang dari Subang, Pak? Subang, Subang ya. Subang. Ibu datang ke sini niatnya menuntut ilmu. ilmu. Jadi kata Nabi, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla ayyaktu." Allahu Melangkahkan kaki dari rumah untuk menuntut ilmu ke sini, sebelum melangkah Qabla ayat tua Allah sudah mengampuni segala dosa-dosanya Itu sebelum langkah Sebelum langkah. langkah Manintaqala lama ilman Ghufir qabla ayat tua Siapa orang yang niat dari rumah Datang ke studio ini Untuk menuntut ilmu ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosanya Qabla ayat tua Sebelum melangkah sudah diampuni dosanya. Alhamdulillah. Berarti ini bersih dari segala dosa. Dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fakir Rifai Subuh ini kajian kita bagus sekali temanya sabar dan, dan salat sebagai penolong. Betul. Sabar dan salat sebagai penolong. Sebagai penolong atau mintalah kepada Allah pertolongan agar supaya kita hidup sabar dan melaksanakan ibadah salat. Atau jadikan sabar dan salat ini menolong penolong kita. Alhamdulillah berkat hidup sabar dan salat selamat hidup. Karena sabar. Orang banyak yang gak sabar, kita tetap sabar. Selamat kita. Orang banyak yang tidak melaksanakan atau belum melaksanakan sholat Kita melaksanakan ibadah sholat Alhamdulillah selamat Selamat dunia, selamat akhirat, Itu yang kita cari, carikan selamat bu Betul ya bu? Yang kita cari adalah keselamatan dunia, keselamatan akhirat, akhirat. Sabar dan salat ini sepertinya eh, kalimat yang sering mudah diucapkan tetapi kata Allah jangan lupa wa innaha lakabira. Berat itu Berat melaksanakan godaannya untuk tidak menjadikan manusia sabar luar biasa setan. Bujuk rayu setan supaya jangan jadi orang sabar. Dia senang melihat hambanya kalau hidupnya nggak sabar. Setan tidak senang kalau melihat hambanya, melihat manusia hidupnya sabar. Orang yang paling sabar siapa? kang Kanjeng Rasul. Masya Allah Seorang pemimpin umat Penyelamat umat dunia akhirat Sayyidul Ambiya wal Mursalin Wa Khataman Nabiin Rahmatan lil Itu orang yang paling sabar dan Digunjang ganjing Diledek, dirudain, dihina di macam-macam Masya Allah Tetap dia sabar Tidak melawan Tidak dendam Tidak membalas Bahkan balasannya dengan doa Eh musuhnya didoakan bu Bukan disum Kalau kita dihina oleh orang Apa yang keluar dari mulut kita Begitu kena petena geledek mati Apa kata kita Nah mampus lu kan Rasul nggak begitu Dia mendoakan Mereka-mereka yang menghina Diri Kang Rasul Allah mahdi kaum fa'innahum la ya, ya Allah berikan taufik hidayah mereka itu Karena dia belum tahu bahwa saya ini adalah kekasihmu ya Allah ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa khataman Nabiin rahmatan lil Coba kita ikut. Sabarnya seperti sabar Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Surat apa tuh? Al-Baqarah. Nah, saya percaya ibu-ibu majlis ini bapak-bapak Qur'annya sudah di luar kepala saya tahu. <laughs> Sudah di luar susah masuknya. Ya, Al-Quran. Apa firman Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hafal Ibu Bapak hafal? Ustaz. Hafal Ustaz. Jadi yang hafal siapa? Makanya ngaji, ngaji. Jadi Al-Qur'an itu dikaji, ngaji, mengkaji, mengaji dan mengkaji. Mengaji dan mengkaji. Artinya Quran itu dibaca, difahami, dihafalkan, diamalkan. Dibaca, difahami, dihafalkan, diamalkan 4D dibaca, dipahami, dihafalkan, diamalkan 4D. Bukan 3D. Kalau 3D dilihat, diraba, <laughs> duit dong. <laughs> dibelanjain. <laughs> Wasta'inu bil sabari was salat Al-Quran sudah dilantunkan Bu Masya Allah Ya Bu Biar kita punya uang belanja besok Ibu di rumah punya uang cuma 100 juta Tenang rasanya Bu Alhamdulillah Wa kabiran sun illa alal khashi'in Kata Allah wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolong kalian dengan sabar dan salat. Jadikan sabar dan salat penolongnya. Ya. Orang yang sabar hidupnya, orang yang melaksanakan ibadah salatnya kata Allah, aku selamatkan hidup. Allah. Kenapa sih itu orang nggak selamat? nggak sabar. nggak sabar, coba kalau sabar. Insya Allah kita merasakan sendiri. Ya, kalau hidup sabar. Sabar ini pengertiannya sabar melaksanakan perintah Allah, sabar melaksanakan menjauhkan larangan Allah, sabar atas takdir yang diberikan oleh Allah. Ya, apakah bentuk ujian, musibah, malapetaka, apa saja teguran. Emang hidup itu tidak lepas dari ujian Allah, Bu. Jangan dikira tidak diuji kita oleh Allah. Yang pintar diuji, yang bodoh diuji orang kaya diuji apalagi orang miskin diuji yang hebat tuh orang miskin sabar itu nilainya lebih tinggi daripada orang kaya tidak sabar <laughs> jadi lebih bagus mana pilih orang kaya tidak sabar atau orang miskin yang sabar nah itu yang bagus tuh orang kaya sabar orang miskin sabar capek jadi orang miskin <laughs> sabar ya sabar tetapi memang kedudukan sabar itu masya Allah diuji oleh Allah wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hafal kayaknya itu deh Bu itu asal kalau inna lillahi tuh hafal iya inna lillahi hafal ya rajiunnya itu diuji oleh Allah diuji apa rasa ketakutan sekarang ini ada rasa takut kan jalan malam ibu sendirian rasa takut khawatir takut gitu lagi ditakut gitu. <laughs> ya kan takut ada yang begal di jalan takut ada yang nodong di jalan Nah, karena apa tuh? Orang begal, orang nodong, orang membunuh, orang macam-macam. Tadi itu kan menyangkut kembali ke akhlak. Tidak ada pendidikan agama. Hmm. Tapi kita memang oleh Allah dibuat seperti itu. Diuji oleh Allah dengan rasa takut, khauf. Diuji lagi oleh Allah rasa kelaparan. Ya, takut lapar. Khauf wal ju' minal amwal. Diuji oleh Allah tentang harta takut harta hilang, harta habis, kebakaran, ya kehilangan, kecurian, kegarongan. Ya. Apalagi sekarang nih ada kekhawatiran apa tuh yang bobol-bobol itu? Iya. Ah? Berapa miliar uang ibu di bank yang ngomong? <laughs> Ustaz ditanya berapa miliar. Uang saya banyak di bank, Bu. Banyak uang. Iya. Bobol itu yang tidak berasal. Tapi Tapi ya, karena rasa takut, wah jangan-jangan uang saya hilang nih, dibobol lagi nih. Uang saya hilang nih di garong. Ada rasa takut, termasuk hilang takut kehilangan iya, jabatan iya, termasuk, ya. termasuk hmm. amwal. wal anfus takut nyawa kita hilang baik dibunuh dihaniaya di macam-macam diancam itu rasa takut semua. Tapi kata Allah, wabashir sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Wabashir sabir ini, ya Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebab kata Allah orang yang sabar itu alladzina idza asabatum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa? Jadi kalau <laughs> dalam akhlak membaca wakafnya tidak di musibah, di qalu. Ya. Alladzina idza asabatum musibatun qalu nah, itu. Jadi dari wakaf di Alladzina idza asabatum musibah qalu jadi musibatun kalu sampai kalu ya. kalu baru kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafal itu inna lillahi wa Inna kami hmm. kami semua ini milik Allah, kepunyaan Allah, diciptakan oleh Allah Wa inna dan kita semua ini ilaihi kepada Allah lah rajiun kita akan kembali. kembali menghadap Allah. Kita semua akan menghadap Allah. Pertanyaannya sudah siap apa belum? Jawab. Jangan ada yang dusta di antara kita. Ya. <laughs> ya. Jangan tanya kapan datangnya kiamat. Jangan. Tuh apa? Jangan percaya begitu. Ramalan 2012 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12. Gue tinggal 12 12 nah, ribunya nih. Di mana Quran hadisnya itu? Rasul ditanya, "Ma ya Muhammad, Ma, mata saat kapan kiamat?" Kiamat ditanya. Ya Rasul pun tidak tahu. Rasul pun tidak tahu itu ada Allah. Kiamat urusan Allah, tapi wajib percaya bahwa kiamat pasti datang. Nabi tidak bisa menjawab. Oh besok Enggak bisa. Bahkan dibalik pertanyaannya, Nabi kepada yang menanya, apa kata Nabi? Persiapan apa anda untuk menghadapi datangnya kiamat? Mati kutu dia tidak bisa jawab apa yang kau persiapkan untuk menghadapi datangnya kiamat. Jangan kapan datangnya kiamat. Tanyakan diri kita persiapan apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi datangnya kiamat, untuk pulang esok. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri persiapkan. Kiamat pasti datang. Inna sa'ata atiyatun akan datang termasuk maut mati nggak usah takut mati ada yang takut mati ada oh. takut mati mati juga ogah mati mati juga segen mati mati juga kayaknya malas amat mati ya mati juga, mati juga. ada orang berani mati mati juga yang kita harus pikirkan persiapan apa untuk menghadapi mati. Sebab hidup kita bukan untuk mati. Pada hakikatnya bukan untuk mati hidup kita. Untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yang hakiki. Mati itu hanya lewat satu pintu, ya. Pintu untuk menuju ke mana? Menuju ke mana? Menuju jalan ke akhirat. Jadi ya, melewati pintu al-mautu babun. Seperti kita mau masuk ke studio ini, ke area ini masuk pintu situ. Enggak nggak bisa lewat loncat ke situ Ya. Kalau lewat situ bedah baju ibu. Lewat sini. <laughs> Ada al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Maut ini satu pintu dan semua manusia akan melewati pintu menuju akhirat. Artinya apa? pasti mati. Cuman kapan datangnya mati urusan Allah. Tapi hak bagi kita, wa annal mauta hakun. Kita punya hak untuk mati. Silakan Ibu ambil hak mati. Hmm, besok. Lusa, silakan. Urusan Allah wa mata tadri nafsu mada taksibu ghadar wa mata tadri nafsu bi ayi ardin tamut. Wa mata Nafsum ma'adhan taksibu ghadda Allah Wa ma tadari nafsum bi'ayyi ardi samud Allah Hafal ayat ini ibu-ibu hafal Hafal Ustaz Jadi yang hafal siapa? <laughs> Iya. Tapi begini kayaknya menghadapi kematian, ya. menghadapi segala macam ridho Allah itu memerlukan kesabaran. Ya, sabar, kesabaran. Jadi betul-betul eh, pagi hari ini kita mengutamakan masalah kesabaran dan sholat dan menghadapi kematian, menghadapi segala macam dengan kesabaran ya. bagaimana? Artinya begini, kita tidak tidak tidak bisa lari dari maut. Hmm. Kemana dikejar, Pak? aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah fi burujim musyayyadah nah itu apa lebih ibu apa fi burujim nah itu apa lebih ibu <laughs> mau lari kemana kata aina matakunu yudrikumul maut kemana saja kau di mana saja kau mau ngumpat kemana mau lari kemana saja nggak mau mati nggak mau mati di Indonesia dia lari ke luar negeri tetap aina ma takunu yudrikumul maut tetap malakal maut menjemputmu walau kuntum fi burujim musyayyadah meskipun engkau bersembunyi di satu bangunan yang kokoh benteng yang kuat Israel tetap datang yang enak rame-rame begini daripada sendirian Iya. iya. iya. Sendirian ngumpet. Ngumpet di gua, ngumpet di benteng yang kokoh sendirian. Seolah-olah nggak akan ketemu dengan siapa. Eh datang Israel. Kata Israel, sorangan wae yo. <laughs> Tambah gemeter. siapa kau? Israel, Israel. Enggak <laughs> bisa. Nah ini kita harus hadapi hidup dengan sabar. insya Allah hidup dengan sabar. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi dan pahala sabar itu bighairi hisab, tidak ada itu kan. Ya, tidak ada kelipatannya. Kalau kita sedekah seribu jadi sepuluh ribu, seratus ribu, tujuh ratus ribu, terus berlipat. Sabar bighairi hisab. Tidak ada hitungannya. Allah menilai hambanya orang yang sabar. Ini orang yang sabar pahala. syurga insyaallah. Amin. Amin. Ada juga orang saya mau naik haji nih. Mudah-mudahan meninggal di Mekah. Eh pulang juga lagi. <laughs> Enggak jadi ya, meninggal sana. Nah, itu termasuk nggak sabar gimana kok minta meninggal gitu? ya berdoa setiap manusia kan boleh berdoa. Oh, boleh ya. Ya kan hmm. hak untuk minta kepada Allah. Allah. Tapi yang mengabulkan siapa? Allah. Allah. Takutnya begini katanya setiap doa dan pinta di Mekah itu orang haji dan umrah itu diijabah. Kok saya minta mati di Mekah nggak diijabah saya mati? Hmm. Malah balik lagi itu sama seperti orang tua ya, ya, di kampung. Ini mah yang paling di Mekah. Hmm berangkat ada orang gini nggak mati balik kamu balik lagi itu payahnya yang baik dia <laughs> matinya di tengah sawah <laughs> ya nggak bisa bukan kita yang membuat-buat soal mati yang menentukan siapa Allah ya. cuman eh, jangan sampai di salah pahami katanya setiap doa dan pinta diijabah kok saya minta mati nggak diijabah di sana ya mati urusan Allah ya Mau di mana saja bumi, bumi Allah. Yang pasti kita mati, yang jelas kita pasti mati itu aja. Anal mau takakun. Eh, terus begini, oke. Okay. Tadi kan uh, di surat Al-Baqarah tadi ya. Walanabluwannakum aku bisa khawfi dan seterusnya itu kan itu ujian-ujian itu sedikit banget ya Allah kasih ujian kepada kita. Kadang-kadang orang sebenarnya kan kalau orang Allah menguji kita berarti kita berterima kasih pada Allah ya. Berarti Allah memberikan kasih sayang Betul. kepada kita gitu. Ya. Betul. Coba kalau kita nggak diuji-uji ya. Ya, sebelum kita sekolah aja kalau nggak diuji kan hmm. rasanya gimana tuh? Nabi siapa tuh yang dikasih sakit? Wah Ayub. Nah, bahkan ada apanya katanya? Ulat-ulat. Masya. Kemarin saya lihat di TV tuh ada. Ibu pernah begitu ada beletongnya? <laughs> Tapi Nabi Ayub sabar. Malah istrinya yang gak sabar Istrinya yang gak sabar karena istrinya Kamu kan Nabi Ayub Ya minta kepada Allah Supaya sehat hmm. Tapi Nabi Ayub sabar Nah berkat sabar itu, Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan Nabi Ayub hmm. Padahal itu seorang istri Merawat suami yang sedang sakit Ya Allah bu hmm. hmm. Itu surga udah merindukan ya. Betul. Kalau nggak percaya silakan. <laughs> iya mati. <laughs> ya. Wa apaan zaujaha itu? Hmm. Taat terhadap suami. Ada di dalam hadis Nabi itu kata Nabi Al mar'atu idza salat khamsaha wa samat syaraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah. <laughs> Mana-mana seorang istri sudah melaksanakan sholat lima waktu puasa bulan Ramadan. Urus rumah tangga dengan baik, jaga diri dan taat terhadap suaminya. Surgalah bagiannya. surga. Gampang bagi ibu-ibu untuk mendapatkan surga. Sholat, puasa, urus rumah tangga dengan baik. Berarti sabar kan? Hmm. Di situ memerlukan kesabaran, jaga diri, ya. Kemudian taat kepada suaminya, masya Allah. Sedang sakit dirawat bu, pahalanya luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Surga malah di hadis yang lain pak, pak. Ini hadis buat bapak nih. Hmm. Kata Nabi, ayo memroatin matat wa zaujuharobin anha dakhalatil jannah apa tuh? Apa artinya ya? Ayo, tahu nggak artinya? Hah? Apalah hadis ini. Nah, artinya gini, ayu mamroatin matat wa zaujuha radin anha dakhalatil jannah. Seorang istri meninggal, Pak. Pak. Umpamanya istri meninggal lebih dulu dari suami. Wa zaujuha anha, suaminya rebok dakhalatil jannah itu si istri masuk surga asar ridho hmm. saya tanya bapak-bapak kalau istri mati duluan ridho pak <laughs> ikhlas pak ikhlas senang oh, senang sekali kan <laughs> senang ustaz lebih duluan mati dakhalatil jannah surga jadi sabar itu memang penting dalam Baik eh, ibu-ibu dan pemirsa yang berbahagia Tambah menarik eh, pembahasan kita mengenai sabar dan sholat sebagai penolong kita Namun demikian mari kita saksikan tayangan berikut ini Alhamdulillah pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada saya yakin Anda masih beserta kami di mimbar salam di pagi hari yang sangat indah ini. Baik pemirsa dan ibu-ibu bos sekalian di studio, mengenai sabar dan sholat tentunya sangat luas penjabarannya. Namun eh, kita persilakan barangkali pada jamaah ada yang mau bertanya. Silakan. Eh, tengah dulu kali ya, tengah dulu. Ya, ini, ini. Silakan, ya, ini, ini dekat. Ini, sabar ya, Bu. Oh, sabar dan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bu? Nama saya Ilah Kamila dari Majelis Dikir Nurasalam Bandung. Kamila, Ibu ya. Uh, pertama-tama Pak Ustadz, hmm. saya mau bertanya karena sholat itu salah satu yang wajib. Jadi ini pertama saya pribadi, hmm. apa kiat-kiat sholat agar sholat itu khusyuk? Sebab sholat itu kadang-kadang saya susah untuk khusunya. Hmm. Jadi ingat kema, kemana-mana gitu. Hmm. Nah yang cukup sekian mungkin eh, sholat-sholat untuk supaya khusus itu. Iya, iya, Ya. Terima kasih. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu Kamila di Bandung. Mohon. Bila Damang Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untungnya khusyuk tidak masuk rukun sholat. Hmm. Kalau dari rukun sholat di dalamnya itu khusyuk, wah sholat kita berantakan semua. <laughs> Ada orang saya tanya, siapa di antara bapak-bapak yang khusyuk sholatnya? Saya berani jawab. Saya Ustaz. Apa buktinya Anda khusyuk? Dan, oh kalau saya lagi sholat, nggak dengar apa-apa. Tidur itu mah. <laughs> Lah nggak denger apa-apa. Tidur. Betul. Tuh, tidur ada ada pesawat lewat nggak kedengaran tidur. Khusyuk jam tidur nggak dengar apa-apa katanya. Bukan itu. Memang khusyuk itu masya Allah. Ya. Kalau saya umpamakan kiat-kiat apa eh, mirip-mirip uh, ya kepada nyerempet-nyerempet kepada khusyuk. Begini, contoh saja misal Ibu biasa di rumah menjahit. Menjahit ya? Menjahit terus, menjahit. Menjahit terus, jahit. Tetangga ibu datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga. Ini si tetangga, padahal ibu lagi ngejahit. Ngajak ngobrol terus. Ibu layani. Si tetangga ngobrol tuh layani, didengar, diperhatikan, dilayani, iya. Tapi jahitan ibu tidak nyasar, itu khusus. kok bisa jahitan itu tidak nyasar itu khusuk artinya apa meskipun telinga mendengar ya obrolan tetangga tapi kita punya pekerjaan sedang menjahit jelas hati ini kolbu kita ini ditujukan kepada artinya kalau mendekati kepada khusus apapun yang terdengar apapun yang kita lihat apapun yang kita rasakan tetap kolbu kita hati kita beratung kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu makruh kalau kita uh, sholat pakai ada gambar-gambar tulis-tulisan di belakang hmm. pakai kaos itu kan hmm. kaos ini itu di, membuat tidak khusus seseorang kan ya habis Allah Akbar membaca Allah Akbar kabir alhamdulillah doa istitah eh di depan ada yang pakai kaos apa I love you. I love you bacaan I love you <laughs> makanya kan disunahkan putih-putih bersih tidak mengganggu konsentrasi jadi khusyuk kira-kira begitu terima kasih bu ya ya boleh sampingnya boleh uh, siapa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dengan hamba Allah ya dari Majelis Sikil Salam uh, Bandung ya uh, <laughs> gini Pak Ustadz orang yang sabar tuh nggak ada di laki-laki nggak -laki, ada di perempuan ya oh, itu iya, kan paling bagus ya hmm. tapi kalau udah kesabarannya itu sabar sih sabar ya tapi di hatinya itu yang sakit seperti begini hmm. uh, ada seorang suami sabar sekali si istrinya tuh selalu melakukan selingkuh dengan suami orang. Tapi itu bukan satu kali aja, sering kali ya. Sampai si laki-laki itu menangis. Gimana nih caranya? Sampai minta tolong sama saya gimana nih caranya? menangis ya sabar banget ibadahnya juga dia bagus gitu tapi si istri itu ya itu suka mengganggu suami orang hmm. sering melakukan selingkuh seperti itu hmm. gimana itu hukumnya Pak Ustad iya. gila ya <laughs> wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih pertanyaan Ibu bagus sekali hmm. kembali kepada sabar kan ada jalan keluar wajarnya apa musyawarah tegur sapa kenapa mengapa kan begitu tetap dalam koridor sabar Artinya uh, tidak menyakiti, tidak menganiaya suami. Kan ada istri yang tidak sabar. Kan ada suami yang tidak sabar. Begitu melihat istrinya umpama tadi ya, hmm. suaminya tidak sabar, mestinya panggil. Kenapa? Mengapa? Kunaon? Musyawarah kan? Hmm. Karena suaminya itu kebasukan setan, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu hilang kesabarannya, hilang konsentrasinya, lepas kontrol, ambil kalau dibunuh. Itu yang tidak sabar. Ya. Untuk mempraktekkan sabarnya bagaimana? Kan ada jalan keluar. Tetap dalam koridor sabar. Kalau diem baik, kalau diem baik. Ya kan begini. Hmm. Paling tidak itu kan kata Nabi man karon wal fal di bi yadihi. Aobilis, bilis lisan aw bi qalbi wa huwa iman kalau melihat kemungkaran ya dirubah dengan tangan kalau nggak bisa dengan lidah ajak musyawarah lidah nggak sanggup lah takut ada keributan seperti tadi akibatnya dalam hati jadi ada jalan ketiga itu paling doibnya itu dalam hati sabar ada tempat penyelesaiannya bu untuk menentramkan hati kita adukan kepada Allah jadi kepada Allah Ya. Adunya kepada Allah, Allah. insya Allah Mm -hmm. istri oh istrinya yang berbuat itu ah, iya, kan kalau itu sudah tahu kan bu udah jelas kan silakan terus assalamualaikum pak Pak Kiai. Waalaikumsalam Ibu. Dan Saya namanya Siti Jenab dari Majelis tarin Nurul Salam Bintaro. Iya. Ya. Yang saya ingin tanyakan, saya punya teman sakit Pak Kiai tapi saya mau tengok katanya yang yang membuat sakit saya gitu hmm. terus bagaimana saya menyikapinya gitu pak yang membuat sakit saya nah, katanya itu, hmm. itu buruk sangka namanya nggak boleh nggak boleh buruk sangka ya iya dianya nggak boleh buruk sangka ke ibu nah, iya tapi kat, hmm. saya mau mau menengok kata teman-teman nggak -teman, usah nanti kamu diusir gitu oh. Oh begitu dia. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya doakan. Gitu. Mendoakan teman yang sedang sakit hmm. ya, mendoakan mudah-mudahan supaya sembuh hatta musuh pun sakit doakan supaya lekas sembuh jangan sekali-kali oh musuhmu sakit dia mampu jangan tetap Ya, terima kasih. Apalagi ini teman. Apalagi teman. ya, ya. Jadi ya. sholat kembali kepada sholat bu. Ada dua tadi sabar dan sholat. sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Oh, iya. Nah, kecuali orang yang khusyuk. Nah, Khusyuk ini dijelaskan oleh Allah. Tadi kalau ibu mengatakan bagaimana sholat supaya khusyuk, memang berat Dijelaskan oleh Allah khusyuk khusyin itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang meyakini betul bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un kita akan kembali kepada Allah, akan berjumpa kepada Allah karena kita diciptakan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan sabar dan sholat karena yakin betul bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir itu ada ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Yakin ini maknanya maut. Sampai mati, sampai datang ajal. Kalau belum mati, jangan berhenti ibadah. Jadilah orang yang sabar. Laksanakan ibadah sholat. Kalau sudah mati, udah. Nggak sabar juga nggak apa-apa orang udah mati. <laughs> Nggak usah sholat. Udah? Udah mati, udah dikubur. Masa udah dikubur, subuhnya mau balik lagi ke masjid. tukur tukur tukur tukur. <laughs> Siapa itu? Si Anu. Mau sholat subuh berjamaah. Kan udah mati. Bagaimana jamaah yang masih hidup kira-kira? Nah lah <laughs> Tanya Gimana kuburan ya. Jadi sepenting Jadilah orang yang sabar Wasta'inu yang wa salat Wa inna halaki barutun illa anul khasyi'in Alladina yadununa annahum mulaku rabbihim Wa annahum ilaihi raji'un Dan sholat Nah kalau kita perhatikan umat Islam Di negara kita yang mayoritas Kalau di persentase Masya Allah Pak ya, Yang melaksanakan ibadah Sholat berapa persen kira-kira ya? ya. Hmm. Sedih Pak, sedih. Bagaimana mau diberkahi oleh Allah? Ya kan? Ya kan? Kalau ingin diberkahi oleh Allah kan syaratnya dua. Amanu wat takau. Kata Allah, amanu wat takau. Kata Allah dalam Al-Quran Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw Lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardu Kata Allah Seandainya penduduk kampung ini sudah pada beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah, la fatahna bihim barakati minas sama'i wal ard. Aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi. Boleh. Bapak saya mau nanya Pak. Iya. Ya, boleh. Stop. boleh boleh stop. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hajah Nina Sukanto. ya, Saya bertanya Pak Saya selalu memelihara wudhu Selalu memelihara wudhu Suami saya sabar sekali Menurut saya sabar sekali tidak pernah Tadi suatu saat ada tamu datang hmm e, mau salaman saya bilang aduh maaf saya ada wudhu. begitu ada tamu baru dia mengemukakan mungkin tidak atau apa saya tidak tahu tapi mengatakan bahwa istri saya punya wudhu kalau dia pelihara wudhu dari pagi sampai sore udah nggak bisa diapa-apain gitu itu hukumnya apa buat saya pak oh, iya ibu punya wudhu hmm dan suaminya tahu ibu selalu dalam berwudu. Suami sangat menghormati kepada ibu karena punya wudu dan orang punya wudu ini masya Allah terpelihara betul ya satu saat suaminya itu <clears throat> Iya. <laughs> ya apa namanya? gimana ini gitu. Iya. Jadi ibu juga harus paham kalau si bapak udah memberikan isyarat-isyarat begitu, <laughs> gitu ya, uh, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya batal wudhu, apa kan wudhu lagi. Ya, menghormati suami, ya, taat kepada. Jangan ibu, oh jangan saya punya wudhu, saya punya wudhu. Ya, jangan bu, atau mendapatkan pahala ibu dapat nafkah dari suami, nafkah batin, nah, itu kan nggak dapat, nggak dapat. dapat mempertahankan saya nah, itu kan bisa butuh lagi jangan sampai timur ya ya ya sehingga suaminya umpamanya ada seorang temannya mau salaman ke eh jangan menyentuh istri saya punya wudhu itu Ustaz itu jangan hmm. ada itu hal-hal yang sifatnya ibadah hanya kita yang tahu seperti kita sedekah tangan kanan memberi tangan kiri nggak boleh hatinya artinya apa ikhlas lah kita hmm. Ya, kalau tamu kan bisa gini ya, begini ya, aja. Ya, gitu ya. Tapi itu tidak tidak termasuk ya. kategori suami tidak sabar ya. Iya, ah. tetap. Oh. Uh, uh, tidak. Oh masih dianggap sabar sama sabar. Apalagi kan suka guyon kan ya? Iya. Iya. Suka guyon iya. ya. ya Alhamdulillah terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup, ya, cukup ya. Ada lagi Ibu mau bertanya tadi? Silakan, silakan. Pak Kiai hmm. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Mimin Aminah dari hmm. Bandung Ibu Mimin Abang Pak Kiai Mimin. saya mau menanyakan hmm. eh, Saya di rumah saya banyak kontrakan oh. Tapi kontrakan itu yang satu rumah ketahuan suaminya eh, Islam, anaknya Islam, Ada istrinya Kristen. Hmm, hmm, hmm. Bagaimana itu hukumnya? Mm -mm. Ya. ya, udah itu aja Bu ya. ya, ya iya, ya. itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Hukum pernikahannya apa hukum ya, kumpulnya? masing-masing agama. Masing-masing agama. agama Waktu ya, nikahnya di mana dulu? Anaknya Islam, kalau e, istrinya Kristen. Iya. Bagaimana itu hukumnya? Iya, terima kasih Bu. Ya. Jawabannya boleh jadi, ya. boleh jadi dia waktu nikah si istri masuk Islam. Atau sebaliknya si suami masuk, masuk Islam. Islam. Setelah berjalan sekian tahun kembali ke agamanya masing-masing. Terjadi masing -masing. seperti itu kasusnya gitu masing-masing agamanya tapi yang dipertanyakan kan yang uh, boleh nggak kontrakan saya gitu, gitu kan iya nggak apa iya iya mantap nggak apa-apa bu nggak apa-apa iya Cina iya, juga boleh iya iya. iya iya iya tapi itu orangnya orang enterner gitu tukang ken gitu istrinya iya iya ya. begini bu saya rasa ya kalau kalau memang kurang suka ya di dimusawarahkan iya iya mata tanyain sama Pak Kiai bagaimana hukumnya iya jadi yang baik besok-besok ngontrakin Ya, jangan yang seperti itu. Iya, iya. Dari yang Islam. Baru ketahuan. <laughs> Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Dan silakan, silakan. Ini ini ini sebelah sini belum nih. Ya, gantian, gantian, gantian. Ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Ibu Hajah Imas Nandang. Imas ya, mas. Dari Bandung. Bandung, Bu. Uh, saya akan menanyakan e, kalau mengerjakan puasa Ramadan suka, tapi kalau sholat jarang. Oh, iya. Bagaimana hukumnya? Iya. Hukumnya gampang jawabannya. Puasa dapat pahala puasa, tidak sholat dapat dosa, tidak meninggalkan sholat. sholat. Terima kasih. Hmm. Sudah terjawab. Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya Bu, syariat Islam atau rukun Islam yang lima itu itu yang wajib kita laksanakan syahadat sholat puasa zakat haji nah di antara lima rukun ini ada yang kecuali apa haji bila mam mampu coba kalau nggak ada bila mampu uh kita harus berangkat jalan kaki lewat laut uh rombongan mana nih di Bandung jalan ke laut mau kemana Mekah Saking wajibnya pergi haji. Allah arif bijak. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu saja kalau haji. Tapi kalau perkara salat mau mampu, nggak mampu, mau kaya, mau bodoh, mau miskin, mau pinter, tetap wajib salat. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa bacaan, pakai isyarat kedip-kedip. Kalau sudah nggak bisa ngedip-ngedip, disolatin. Sudah, bu. Baik, uh, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada, rupanya tidak terasa waktu satu jam ini terasa kurang rasanya, apalagi membicarakan masalah sabar dan sholat. Namun insya Allah kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan di hari Kamis yang akan datang dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mari kita dengarkan kesimpulannya tadi. Para pemirsa yang berbahagia, ibu bapak di studio yang saya hormati, simpulan daripada kajian kita subuh ini tentang sabar dan salat. Mari kita jadikan hidup dan kehidupan kita ini sebagai hamba Allah yang beriman Jadilah hamba Allah yang sabar Apapun situasi kondisi apapun Zaman boleh berganti Tahun boleh berganti Situasi apapun kita hadapi Tetap kita dalam koridor sabar Dalam hidup ini seperti sabarnya pada diri kami yang Rasulullah Muhammad SAW Begitu juga tentang sholat Sholat bukan waktu musiman Artinya waktu senang kita sholat Waktu susah kita berhenti Waktu kaya kita sholat Waktu miskin kita berhenti Bukan begitu tetap continue ya salat ini terus kita laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk melaksanakan, melaksanakan ibadah sholat sampai akhir hayat. Mudah-mudahan jadi kita menjadi orang yang sabar dan orang yang melaksanakan ibadah sholat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب